Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis Badal Asr 11 Maret 2021 bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 80 masih dalam pembahasan bab yang ke-8 bab permasalahan pembatalan puasa dan kita masuk kepada pasal yang ke-4 bukan dari pembatal puasa secara rojeh di permasalahan yang ketiga di mana di permasalahan yang kedua adalah apa? Hmm? al-istihal dan al-hijamah. Maka di masalah yang ketiga sekarang adalah apa kita tunggu saja setelah pesan-pesan berikut ini. Pesan-pesannya apa? Kasmi. Yalah. Bismillahirrahmanirrahim. al tabihi al-akhbar as-sahihah Ramadan Masih dalam pembahasan pasal yang keempat, perkara-perkara yang terjadi di kalangan para ulama dan yang rajih tidak membatalkan, maka perkara yang berikutnya adalah al kidab wal ghibah wa kullu afatin Seperti berdusta, bergibah dan penyakit-penyakit lisan yang lainnya seperti namimah, wasab al muslimin, ingkabih ala biasu, angkat hinzir, أنت حمار لا تذهب أنت أنا موجه إليك يا خنزير يا حمار هذا يوم القيامة سيأتي بظلمات Rasulullah يقول أظلم ظلمات يوم القيامة لا تذهب هذا حقيقة هذا لا يا عبد الرحمن maka permasalahan al-kidab wal ghibah wal Alal Muslim, apakah telah terjadi istilah di kalangan para ulama menjadi dua ucapan yang masyhur. Al-qaul awal alaihi al-Auza'i dan dipopulerkan oleh al dari ucapan Ibnu Hazm. Maka berkata Ibn Hazm di kitabnya Al-Muhalla bahwa permasalahan orang yang berdusta dan juga melaksanakan asatil lisan Allah tidak ridho kepadanya. Wa dalam yardahu wala qabilahu Abu saat sakirun. Maka jika Allah tidak menerima puasanya, maka dia itu bakal puasa dan jatuh. Harus membayar di puasa yang lain berpuasa nanti Ramadan dan kalian puasa sunnah tapi mencela khinzir, ya himar maka kata Ibnu Hazm puasanya capek hanya lapar dan haus ini pendapat Ibnu Hazm pendapat yang ilaihil zul bahwa perkaranya tidak membatalkan puasa. Sahha saumahu maka wujudi ismin. Puasanya sahih. Namun padanya dosa. Dan ini seperti ucapan kelompok Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan juga Imam Ash-Syafi'i maka mereka menyatakan bahwa gibah dan namimah dan dusta tidak membatalkan puasa namun mengurangi pahalanya. Dan mereka dari jumhur? Dan mana juga dalil kelompok Ibnu Hazm yang sebelumnya adalah al itu juga maka dalil-dalil mereka tidak ada maka tidak ada yang muktamad. Maka kita katakan pendalilannya bahwa tidak dan namimah dan dusta itu tidak membatalkan puasa daliluhu bara'atul asliyah dengan tidak adanya dalil. Maka apakah di Al-Quran dan di hadis disebutkan barang siapa yang bergibah dan berdusta dan dalam keadaan puasa, puasanya bakal maka tidak ada. Maksudnya tidak ada di hmm? sini. Tidak ada sahih. Maka pendalilannya adalah al al-asliyah. Dalil di ada di dalil. Maka kalau mana pendalilan bahwa gibah dan namimah tidak membatalkan puasa Dalilnya al-bara'ah al-asliyah dari bi adami dalil. Dalilnya dengan tidak ada dalil yang menetapkan tendang tentang pembakarannya. Maka yang rajin adalah ucapan jumhur ulama yang mengatakan bahwa gibah, namimah, dan dusta tidak membatalkan puasa. Mana dalilnya di dalil. Maka cukup dengan ucapan Allah baratul asliyah. Maka kita dimensi meninggalkan perkara-perkara hukum fikih akidah manhaj kecuali kami menyebutkannya di Al-Quran maka kita meninggalkan di Al-Quran itu sesuatu perkara yang luput Wanazana kita dia di ditulis dan kami menurunkan kepada wahai Muhammad Al-Quran itu penjelas dari segala sesuatu. Maka di asar yang terdahulu dari Mujahid, makna pijanan di kulisei, ayy ma'amara wa manaha anhu. Apa-apa perkara yang diwajibkan dan dilarang itu jelas sudah dijelaskan di Al-Quran dan Sunnah. Pendalilan jumhur ulama dan ini pilihan penulis. Sehingga terjadi khilaf di kalangan para ulama yang khilafnya tidak terlalu kuat antara jumhur ulama dengan kelompok Al-Zahiriyah dan yang sebelumnya adalah Al-Auza'i. Mereka mengatakan bahwa puasa itu batal dengan seseorang yang berdusta dengan sengaja atau bergibah atau namimah atau bergosip maka batal puasanya. Yang rajah tidak batal, namun mengurangi pahala. Sekarang kalau kita katakan mana pendalilan tidak batal atul asliyah. Apakah di sana tidak ada dalil tentang kebatalannya sampai kita mengatakan dalilnya atul asliyah? Kita katakan ada. Mereka kelompok Adohiriyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm dan yang sebelumnya Al-Auza'i mereka mengatakan Gibah membatalkan puasa. Dusta membatalkan puasa. Namun, pendalilan mereka baik sahih walakin gairu sahih sahih, sahih gairu sahih, beristilah dengan hadis-hadis yang sahih tetapi tidak ada wajah pendalilan ataupun pun gairu sahih ataupun dengan hadis-hadis yang jelas pendalilannya namun sahih, maknanya baik. Adapun hadis-hadis yang beristidlal kelompok Zahiriyah tentang batalnya berdusta maka hadis-hadis yang datang di antaranya sahih mutafakun alaih dirian Al-Bukhari dan yang lainnya. Namun kita jawab tadi tidak ada lafaz yang sahih bahwa tidak namanya dus membatalkan puasa. Fid tetapi Gairu Sa'id sakit akan puasa seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan dari Abi Hurairah Al Bukhari man lam yada qawla zu wa amala bihi falaysa lil ajr huwa Dan siapa yang tidak meninggalkan ucapan keburukan zina, seperti gibah, wa namah, wa dusta, muslimin, ya himar, ya dinosaur, ya apalagi, ya megalodon, apalagi, ya. maka semuanya tekan ejekan ini kata Daud Al-Zahiri yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm dari kelompok Al-Zahiriyah. Kedalika hadis Anas Ibnu Malik. Al-Haq wal hadis fala hajah lillahi an yada' ta'amah wa ta'amah. Kedalika hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih. Asyam junnah fala yarfutu fala yarfatu wa yadhal فإن امرؤ كفاه أو سأمه فليقل ini sa'imun, ini sa'im. dan di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah seorang ibu. karena dengan ini juga bahwa seorang muslim tidak boleh untuk mencela. Dan jika dikatakan Ausata mahu oleh aku anasaimun anasaimun maka hadis-hadis ini semuanya telah kita lewati di pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Maka bagaimana menjawab pendalilan-pendalilan ini? Kita bantah pendalilan mereka dengan dua jenis. Pendalilan mereka sahih Kebanyakan hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ataupun Rasul Alaih namun tidak sahih. Maka jenis yang pertama kita katakan dia sahih tetapi hadis yang muttafaqun alaih. ini nama siang minal lagu Dan juga hadis Anas yang muttafaqun alaih juga man al Karib wal Isaha jahilah an yada fa'amahu wa syarabahu yakni as Maka hadis-hadis ini hadis yang sahih. Dan wajah pendalilan mereka falaisa lillahi hajah. Ini katanya. Bahwa Allah tidak butuh meminum karena mereka melaksanakan kedustaan. Kata ini menunjukkan bahwa orang yang berdusta, bergibah, namimah, falaisa lillahi hajah, makna dalik batin. Maka batin. Berarti harus diulangi lagi. Itu wajah pendalilan mereka. Beristidlal dengan riwayat-riwayat yang kita sebutkan di dalam matan dari Abi Hurairah yang mutafakun alaih dan juga dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis Anas yang sahih yang lafadznya disebutkan tadi falaisa lillahi hajah an yada' fa'amahu wa Dan juga di hadis yang mutakafun alih dari Abi Hurairah asyab dunah fala yarqus wa yajhal wa in katalahu qatalahu usatamuhu yakul ini sha'imun. Bahwa orang yang berpuasa itu tidak boleh yarqas wa jhal yajhal mencela dengan keburukan. Ini wadah pendalilan dari mereka tentang permasalahan apa tulisan penyebab dari batalnya puasa. Namun barakallahu fikum pendalilan mereka meskipun datang dengan hadis-hadis yang sahih namun gairus sahih. Karena pendalilan mereka lafaz falaisa lillahi hajah an yada fahamu wa syarabahu tidak menunjukkan tentang batangnya puasa secara mutlak. Namun maknanya maknanya di sini adalah mengurangi ada mulkamal fil ajam. Tidak ada kesempurnaan dalam pahalanya. Para sahabat itu dinukilkan oleh Ibnu Battal di dalam syarat dari Al-Bukhari bahwa kalimat farisu lillahi hajah fi an yada fa'amahu wa sarabahu ala ana azu yahbutu ajr as-sa'im. Bahwa sungguhnya ucapan yang buruk itu menghancurkan pahala-pahala siang. Maka orang yang melaksanakan gibah, namimah, dan dusta, dan dia sedang berpuasa, maka pahalanya hancur. Walaupun in saratnahu an yu'mar bi siyamahu di dalam yadak yada qawlazum. Wa inam maknahu tahdir min qawlizum. Maka di sini maknanya adalah tahdir dari perbuatan gibah, namimah, bahwa penyebab dari kerusakan pahala bukan maknanya menghapuskan pahala secara keseluruhan ataupun membatalkan akan membatalkan puasa. Adapun pahala bisa dia itu terkurang dan terkurang sampai bahkan nol. Maka ucapan Az-Zahiriyah falaisa lillahi hajah an yada' ta'amahu wa syarabahu ini adalah kalimat tahdir tidak ada pendalilan tentang Wahada kama ja'a fi hadis yang akhar seperti datang di hadis namun hadisnya ini meskipun dhaif tetapi banyak para ulama menjadikan istidlal untuk permasalahan ini dan kita melihat ini adalah perkara yang dhaif disebutkan oleh para ulama qaulu Insyaallah dihajar, hajah an paham mengulas wa baru, Maka Allah tidak butuh kepada mereka para pendusta dan orang-orang yang hibah di saat mereka menahan lapar dan minum tetapi mereka bergibah Allah tidak butuh kepada ibadah mereka. Ini maknanya tidak menjadi pendalilan batil batal amalan puasanya. Dan ini seperti mereka beristidlal para ulama hadis man ba'al khamr alias yasqis al hanazir. Barang siapa yang menjual komer, maka dia itu bagaikan makan daging babi. Maka di sini maknanya adalah tahrir. Bahwa maknanya jangan menjual komer. Bukan maknanya manda al komer alias yasqis al hanazir. Barang siapa yang menjual komer, maka makanlah daging babi. Karena seperti makan daging babi. Bukan itu maknanya, tetapi ini adalah takdir. Maka tidak diperintah kita untuk menyembelih dan memakan daging babi karena daging babi adalah haram. Namun maknanya di sini adalah takdir dari menjual khamr. Maka begitu pun kata para ulama, halimusallillahi hajat kalimat ini bukan kalimat batal dari puasanya. Tetapi kalimat ini memberikan tahdir bahwa gibah dan namimah dan kadib itu akan menyebabkan pahala seseorang dikurangi dari puasanya karena melaksanakan dosa-dosa besar. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua telah terdahulu di permasalahan al-inkita ataupun inkita uniyah wal azm ala al-fitrah. Tafsir hadir masalah masalah idul fikir ataupun idul usul. Kita katakan minal ma'ruf anal kadib mahwa ta'riful kadib al-kadib al ahbar bima yukhaliful waqi' sawa'un kana dhalika bil qaul au bil fi'il wa hukmuhu haram makna kadib ataupun dusta adalah dia berbicara ataupun berbuat yang menyelisihi keadaan. Kemarin hal antum saimun. Hakikat mata sumba masalan. Yatakul ana saim. Maka di sini disama kadib karena menyelisihi dari wakil yang ada. Dan al-kadib hukumnya haram seperti hadis yang mutafakun alih dari Abdullah Ibn Mas'ud atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah Mas'ud Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa inal bir yahdi ilal jannah." Maka wajib bagi kalian untuk selalu berbicara dan berbuat jujur, sidq, karena kejujuran yahdi ilal bir mengajak kepada kebaikan dan kebaikan mengajak kepada surga. Wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra bisidq hatta yuktaba indallah sabiqan as maka tidaklah seseorang dalam berbicaranya dan beramalnya itu terus laksanakan sidik dia itu akan dijadikan orang-orang sidikin. dan kebalikannya iyakum iyakum wal kadib maka hati-hati dari perbuatan dusta Ha inal kadiba di ilal kujur, wa inal ayah di ilan nar maka Kedustaan itu mengajak kepada keburukan dan keburukan itu mengajak kepada api neraka. Wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yataharra kadhiba hatta yuktaba indallah kadzaban. Maka awas hati-hati, jangan terlalu banyak berdusta karena seseorang jika terus banyak berdusta akan ditulis dia sebagai pendusta. Maka kalimat iyakum di sini litahdir. Ai ihdarul kadiba yufidu tahrim. Wakadalika gibah definisinya telah kita lalui di pelajaran apa? Pelajaran Nisa. Al-gibah ta'rifuhu kama sabata fi Muslim an Abi Hurairah. Apa Atadri nama al-jibah falu Allah wa Rasulullah a'lam Fala dzikruka ahok kabi mayakroh. Kamu menyebut saudara kamu dalam keadaan dia membencinya. Jika mendengarnya dia akan marah. Maka ini dari ghibah. Dan hukumnya haram seperti ayat Al-Qur'an. Maka janganlah kalian bergibah dari antara kalian. Maka lafad la yamtab la guna nafiyah. Dan yamtab fi'il mudar majzum bila fi'il usul yutidu tahrim. Maka haram melaksanakan gibah. Kemudian permasalahannya dalam siapa yang berdosa dan bergibah di bulan Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa, maka apakah puasanya batal? Tidak batal, tetapi di puasanya dari segi apa? Di yang telah kita lakukan. Masih ingat di pelajaran Butlan Siam. Di masalah Al-Khamisah al azim al kitab Di kit. Di Fatihiniya. Ingat Al-Fa'idah di ilmu usul. An-Nahi. Ida ada ila das wa dalla alal fasad. Wa in ada ila amrin kharijin falak seperti permasalahan asyik. Azabah minal ibadah. sama kala ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku dan nusukku. Nusuk ayat sembelihanku. Dan Allah berfirman, Fasali li rabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah untuk Allah. Maka asal dari sembelihan itu diberikan kepada Allah di dan keumuman ayat wa abdullah wala tusyriku bihi maka sembelihan dari ibadah maka kalau ibadah harus diberikan kepada Allah saja adapun seseorang yang menyembelih untuk jin untuk wali-wali yang sudah meninggal untuk Nyiroro Kidul untuk jin yang menguasai suatu daerah agar selamat dia perjalanannya maka menyembelih seekor kambing kemudian berjalan di gurun pasir tersebut agar selamat dari gangguan setan misalnya. Maka ini sembelihan kepada selain Allah. Di sini langsung jika seseorang menyembelih kepada selain Allah batal. Sembelihannya tidak diterima dan orangnya yang musyrik kafir. Kenapa? Karena tahrim, larangan menyembelih menyembelih kepada selain Allah itu adalah masuk kepada zat al-ibadah. Ada ila zat. Zat ibadah itu apa? Tauhid. wa la tusyriku bihi syaa. Maka dia palingkan kepada selain Allah sembelihan yang ibadah tadi, maka yang tadinya diperintahkan tauhid menjadi syirik. Maka rusaklah ibadah tauhid tadi. Sehingga sembelihan dia menjadi sembelihan yang syirik ini membatalkan dari peribadatan sembelihannya. Kenapa? Karena jahat tahrim au nahi yaudu ila zat. Contoh yang kedua yang membatalkan juga dari amalan at-tahrim au nahi saudu ila syar. Seperti permasalahan syarat berpuasa. Maka syarat berpuasa apa? Akuan niat. Niat ataupun tadi tadi itu niat adalah berpuasa. maka jika seseorang berpuasa, kemudian dia meniatkan untuk membatalkannya. Dengan udur syar'i misalnya dia sakat. Di mana dia di pagi ditelepon kamu sekarang harus pergi ke Padang. Terserah mau ke imigrasi atau ada bisnis vendor, maka pokoknya kamu harus sekarang ke Padang. Sekarang-sekarang ini. Kita sedang puasa. Terserah pokoknya kalau tidak nanti ada ikhob. Maka haruslah dia pergi ke Padang. Dan dalam keadaan mendadak mungkin tidak sempat untuk travel, maka dia nyetir sendiri baik mobil ataupun motor, maka dia akan merasa kelelahan di jalan, panas, dan sebagainya. Berniat untuk berbuka. Padahal dia berpuasa tadi pagi. Setelah pagi ditelepon. Maka dia di sini kok ini Masuk dalam permasalahan niat yang harusnya puasa, niatnya menjadi berbuka ini masuk kepada apa? Kepada zat dan kepada syarat membatalkan ibadah tersebut. Paham? Maka orang yang memutuskan niat dari tadinya berpuasa kemudian ingin berbuka, dia sudah batal dengan niatnya meskipun belum makan. Misalnya dia di saat safar dengan motor jam 7 pagi maka semua bukan masih tutup di bulan Ramadan. Maka terus berjalan akhirnya di kilaran, di kiliran jauh. Didapati ada warung yang buka jam 9 atau jam 8. Maka dia minum. Maka dia sudah tadi memutuskan niat. Maka niat itu adalah syarat. Maka datang nahi kepada syarat membatalkan puasa. Permasalahan yang ketiga, datang nahi larangan yang mana larangan ini tidak ada hubungannya dengan syarat dan tidak ada hubungannya dengan zat al-ibadah. Seperti apa? Seperti orang yang sholat. Namun dia sholatnya itu di rumahnya ataupun di masjid. Yang masjidnya itu tanahnya hasil curian. Dia mencuri tanah dari milik orang tersebut dipaksa kemudian dijadikan masjid. Maka dia sholat di tanah curian. Diterima atau tidak sholatnya? Atau dia melaksanakan sholat tetapi tidak mempunyai sarung. Kemudian dia mencuri sarung di pasar. Kemudian dipakai sarung hasil curian. Kemudian sholat. Diterima tidak sholatnya? Kenapa diterima? Karena tahrim pencurian tidak ada hubungannya dengan dat dan tidak ada hubungannya dengan syarat dalam berpuasa. Maka begitu pun di sini. Al-ghibah. Haram apa tidak? Haram tadi disebutkan. Dan juga dusta. Haram apa tidak? Haram. Seseorang berdusta dan bergibah di bulan Ramadan. Sama persis masuk perkara seperti ini. Batal apa tidak puasanya? tidak batal. Kenapa? Karena larangan gibah dan namimah dan berdusta tidak masuk kepada syarat. Apakah masuk kepada syarat? Seperti tadi niatnya diputuskan. Itu masuk kepada syarat. Syarat sehat lagi. Di sini gibah namimah haram. Dan dusta haram. Namun apakah disyaratkan puasa itu terjauh dari dusta? Tidak. Maka di saat orang ini berdusta, dia masuk kepada takrim yang tidak kembali kepada syarat, tidak kembali kepada zat, tetapi yaudu ilal kharij yang kembali kepada luar perkara, di luar perkara masalah puasa. Maka di sini kita katakan puasanya sahih, tidak batal, namun rusak dari kesempurnaan pahalanya. Karena melaksanakan dosa besar, paham ya? Sehingga semua perkara, gibah, namimah, apa tulisan, ataupun yang selain apa tulisan kelahi mudharabah memukul maka mendolimi ini ini masuk batal atau tidak puasanya begitupun perkara-perkara yang lain mencuri dan sebagainya namun pertanyaan lagi di sini berzina gimana di siang Ramadan perempuan ini berzina batal atau tidak puasanya batal kenapa karena perzinaan masuk kepada jima. Maka di sini langsung masuk kepada hadis kafaroh. Adapun pencurian, pencelaan, gibah, namimah, pemukulan, maka di sini masuk kepada haram tetapi tidak masuk kepada zat dan syarat, maka akhirnya tidak batal. Adapun tadi perempuan yang berzina di siang Ramadan dan dia berpuasa, maka batal karena masuk kepada zat. Zat dari puasa itu tidak boleh makan, minum, dan jima. Paham ya? Jadi kesimpulannya, apa jawaban kita kepada yang mengatakan puasa itu batal jika berdusta dan gibah, kita katakan datang larangan dan larangan itu masuk kepada perkara yang luar tidak masuk kepada zat puasa dan tidak masuk kepada syarat puasa.